Sebagaimana dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun kejayaan Islam diawali dengan membangun masjid. Setiba Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah pada awal hijrah, amalan pertama yang beliau lakukan adalah membangun masjid. Beliau membangun masjid Kuba bukan membangun rumah beliau. Setelah selesai dari membangun masjid Kuba, beliau pergi ke Madinah yang sekarang itu menjadi Masjid Nabawi. Amalan yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid pula. Ini sebagai sebuah isyarat bahwa dari masjidlah Islam itu datang. Islam itu menyebar dan dari masjidlah kejayaan Islam itu berawal. Bukan dari pasar. Nabi tidak membangun pasar. Bukan dari pasukan perang Nabi tidak membangun pasukan perang pertama kali. Yang beliau lakukan pertama kali adalah dari masjid. Ikhwata hebai. Pendidikan anak atau yang sering disebut parenting bagaimanakah seorang menjadi orang tua, menjadi pendidik. Banyak dianggap oleh masyarakat ini adalah hal yang baru dalam dunia. Banyak para praktisi pendidikan di sekolah-sekolah ataupun lembaga-lembaga atau yang lainnya mengira bahwa Islam tidak ada konsep pendidikan. Tidak memiliki konsep pendidikan anak, bahkan dianggapnya Islam sudah sepatutnya berkiblat. Sudah sepatutnya Islam menimba, meniru, mengadopsi berbagai teori-teori, berbagai praktek-praktek ataupun pengalaman-pengalaman yang telah dimiliki oleh dunia barat saat sekarang. Bahkan banyak para aktivis muslim, para dai muslim bahkan mengira bahwa sudah sepatutnya Islam meniru dunia barat dalam pendidikan. Barat berhasil maju dalam segala hal dalam sains pendidikan karenanya apapun yang ada di bar sekarang mulai ditiru oleh kaum muslimin bukan hanya oleh awam kaum muslimin bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang konon menamakan dirinya sebagai pendidikan-pendidikan Islam sekolah-sekolah Islam kalau kita tanya konsep pendidikan model apakah yang Anda terapkan maka mulailah kita akan mendengar uraian-uraian bahwa konsep pendidikan yang mereka terapkan adalah konsep pendidikan dunia barat. Dari mana mereka? Apa wujud pendidikannya? Katanya, di dalam dunia barat pendidikan anak itu, anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya bereksperimen anak diberikan kebebasan seluas-luasnya <clears throat> mengeksplorasi <clears throat> menggali mencoba bereksperimen katanya subhanallah katanya pola pendidikan yang di pesantren-pesantren yang diajarkan oleh para kiai <clears throat> para ulama kita sudah ketinggalan zaman katanya bahkan pola pendidikan Islam itulah sebab kaum muslimin mundur ketinggalan zaman kenapa umat Islam mengenal pendidikan dengan model talqin lihatlah di pesantren-pesantren kuno anak-anak diajari dengan di talqin sedangkan dunia barat anak dibebaskan untuk mengeksplorasi, menggali kemampuannya sendiri, mencoba sehingga anak-anaknya memiliki kemampuan sains yang luar biasa katanya. Subhanallah. Ini adalah kembali kepada kanibalisme. Manusia ingin diperlakukan bagaikan hewan. Biarkan dia menggali eksplorasi mengeksplorasi kemampuannya sendiri. Jangan diajari. Sehingga banyak sekolah-sekolah yang mengatakan tidak boleh menyalahkan anak. Anak tidak boleh disalahkan. Biarkan dia mencoba. Apapun yang dilakukan, biarkan. Dalam pendidikan juga dikenal katanya, kalau ingin maju, jangan menggunakan bahasa jangan. Tidak larangan. Itu adalah pantangan dalam dunia pendidikan. Kenapa? Anak tidak boleh dilarang. Biarkan anak itu berbuat mencoba. Kalau mau memberikan, berikan saran katanya. Tapi jangan perintah dan juga jangan larang. Dalam pendidikan, kata jangan, tidak, itu katanya haram. Yang ada, anjuran, ayo nak berbuat. Lihat Pak Guru, Contoh ayah. Ayah berbuat demikian, kamu bagaimana? Berikan kesempatan seluas-luasnya anak untuk eksplorasi katanya. Subhanallah. Subhanallah. Ini adalah doktrin yang memang disampaikan, diajarkan kepada dunia Islam secara khusus. Memang diarahkan agar manusia berperilaku seperti hewan. Tidak ada aturan, tidak ada syariat. Hal pertama, Pak, yang mendustakan dan mematahkan teori pendidikan ini yang sekarang sedang semarak di berbagai lembaga-lembaga Islam diterapkan, tidak boleh ada kata jangan, tidak, apalagi hukuman. Itu pantang sekali. Kalau sampai ada pendidikan yang mengatakan jangan larangan. Berarti itu pendidikan ketinggalan zaman kolot. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam katanya. Subhanallah. Hal paling besar yang mendustakan teori tersebut adalah kalimat tauhid. Hal paling utama yang mematahkan adalah syahadat la ilaha illallah. Hal pertama yang akan kita ajarkan kepada anak kita, apa yang akan kita ajarkan kepadanya? syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita pertama kali mengatakan tidak. Tidak ada. Karena itu saya mengajak Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat Al-Qur'an Al Karim dan juga Rasulullah SAW dalam banyak hadis telah menggariskan memberikan isyarat pedoman-pedoman prinsip dalam pendidikan. Salah satunya adalah kisah pendidikan seorang ayah yang soleh, yaitu Luqman al-Hakim. Allah kisahkan dalam surat Luqman, bagaimanakah pendidikan yang islami, pendidikan yang benar. Simak amalan pertama, hal pertama yang dilakukan Luqman adalah mengatakan la tusyrik. Silakan lihat dalam surat Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun 'adzim. Ingat. Ingatlah tatkala Luqman wa idh qala Luqmanu libnihi kepada anaknya wa huwa ya'iduhu Ini yang dilalaikan oleh banyak orang. Ini adalah aspek yang dilupakan oleh banyak orang tentang pendidikan Islam yang salah difahami. Sehingga ada anggapan bahwa dalam pendidikan tidak boleh ada kata tidak. Larangan. Ini salah besar. Kenapa? Dari sinilah. Mereka orang-orang yang konsen dengan pendidikan Islam, tidak memahami apa itu mau'izah. Allah menceritakan kisah Luqman bagaimana mendidik putranya. Wa idh qala Luqmanu libnihi dengan lisan. Qala. Ada ucapan. Bukan dibiarkan nak coba cari sendiri tidak. Namun ayahnya dengan sengaja memberikan penjelasan wa idh qala langsung dengan gaya bahasa, diucapkan, diungkapkan dengan lugas. Namun pendidikan itu memang kata orang seorang pendidik itu harus cerewet. Bagaimana cerewetnya? Bukan ngomel, bukan marah, bukan namun mau'izah. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Pendidikan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya dikemas dalam bentuk mau'izah disampaikan dalam bentuk mau'idah. Silahkan baca tafsir para ulama. Apa itu mau'idah dan bagaimanakah satu pendidikan dikatakan mau'idah? Dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir bahwa satu pendidikan itu boleh dikatakan mau'idah bila dalam pendidikan disampaikan manfaat dan madarat. Apapun yang kita perintahkan dijelaskan dengan tuntas Kenapa kita melakukan dan apa ruginya bila kita meninggalkan? Kalaupun ada larangan, larangan itu disampaikan dikemas dalam bentuk mau'idhah, harus dijabarkan dengan tuntas apa, mengapa, apa untungnya dan apa ruginya. Kalau kita melanggar larangan tersebut, apa yang akan menimpa kita? Dan kalau kita menjalankan, mematuhi larangan tersebut, apa keuntungan kita? Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Inilah yang sering diabaikan. Lihatlah <clears throat> pendidikan-pendidikan yang ada di pesantren-pesantren di sekolah-sekolah Islam. Belum sepenuhnya dikemas dalam bentuk mau'izah. Belum sepenuhnya dikemas dalam bentuk maka tadi sampaikannya dalam bentuk doktrin Lakukan dan jangan lakukan. Kalau murid bertanya, Pak Ustadz, kenapa? Jangan kurang ajar. Kalau anak bertanya kepada ayahnya, Ayah, Abi, kenapa adik harus sholat? Ya sholat, sholat. Kalau sudah dibilang sama ayah sholat, sholat. Jangan banyak bertanya. Inilah kesalahan dalam mendidikan Ada lagi orang tua yang ketika ditanya, "Kenapa ayah kok kita harus demikian dan demikian?" Shh, jangan banyak bertanya, masih kecil katanya. Inilah kesalahan besar kita. Pendidikan itu harus dikemas dalam mau'idah. Jelaskan alasan kenapa. Untungnya apa? Ruginya apa? Madorotnya apa kalau kita melanggar? dan manfaatnya apa kalau kita melakukan. Simak, Allah katakan wa itu ya'iduhu mau'idah. Pelajaran pendidikan yang disampaikan Luqman dikemas dalam bentuk itu Lalu apa poin-poinnya? Simak pertama kali adalah larangan. Pendidikan pertama yang disampaikan oleh Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah larangan إذ قال إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك billah. Nak jangan sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Bapak Ibu sekalian, unik. Kenapa pertama kali pendidikan yang disampaikan dalam bentuk la tusyrik? Apa salahnya kalau Luqman mengatakan ya bunayya u'budillah Wahai Luqman, wahai nak, beribadalah kamu kepada Allah dalam bentuk perintah. Kenapa hal pertama disampaikan adalah larangan? Ini bukan sembarangan. Padahal Luqman alaihi salam bisa membahasakan larangan itu dalam bahasa positif. <clears throat> dalam dunia pendidikan sekarang, parenting yang ada dikembangkan sekarang yang itu berasal dari dunia barat. Mereka mengatakan dalam pendidikan tidak boleh kata-kata negatif. Harus disampaikan dalam bentuk bahasa positif. Kalau kita mau melarang anak kita, jangan mengatakan, "Nak, jangan pergi ke sana." Tapi sampaikan bahasa yang positif, "Nak, pergilah ke sana. Jauhi itu." Tapi kalau bilang, "Jangan pergi ke sana," dalam dunia pendidikan sekarang itu tidak tepat katanya. Itu tidak benar. Alasan mereka apa? Psikologis. Dalam ilmu komunikasi disampaikan mereka membuat peta pikiran, memetakan akal manusia. Katanya otak kanan dan otak kiri. Ada pendidikan sadar dan di bawah sadar. Katanya bahasa negatif karena anak-anak itu biasanya logikanya otak kirinya belum kuat yang kuatnya dominannya biasanya otak kanan, anak itu hanya bisa meniru dan meniru biasanya. Belum bisa menganalisa anal, analisa itu, kata mereka, ada di otak kiri. Sedangkan otak kanan itu hanya bisa menerima, menghafal, memorize. Karena itu anak-anak biasanya hafalannya lebih kuat dibanding pemahamannya. Kenapa? Karena analisa itu kata mereka letaknya di otak kiri. Sedangkan pertumbuhan otak kiri anak biasanya itu relatif lebih telat, lebih lambat dibanding pertumbuhan otak kanan. Karena anak-anak itu mudah hafal dibanding menganalisa. Kata mereka otak kanan itu tidak bisa mendengar, tidak bisa menghafal bahasa-bahasa yang negatif. Sehingga ketika kita mengatakan jangan makan, maka yang diingat oleh anak adalah makanlah. Nak makan, nak jangan makan, maka yang kata mereka teorinya adalah yang terrekam di otak kanannya adalah nak makan. Kata jangan itu tidak terekam katanya. Itu alasan mereka. Namun lihat bagaimana Luqman mengajari anaknya. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Nak, jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau berbuat syirik. Jangan engkau sekutukan Allah dengan yang lainnya. Dengan bahasa yang negatif, larangan. La tusyrik billah. Padahal Luqman bisa mengatakan, "Nak, beribadahlah kepada Allah saja dengan bahasa yang positif. Jawabannya, kenapa Luqman membahasakannya dalam bentuk bahasa negatif dalam bentuk larangan? Sederhana, Pak. Dan ini sudah diajarkan dan dibahas dalam ilmu usul fikih awal pembahasan tentang usul fikih adalah tentang definisi siapa itu mukallaf. Siapa mukallaf? Ini termasuk tema yang awal-awal dibahas dalam ilmu usul fikih. Para ulama menyebutkan mukallaf adalah orang yang balik. Karena dalam usul fikih biasanya dibahas tentang khitab, ada khitab taklifi, ada khitab Wati saya yakin para ustaz di sini sudah mempelajarinya. Dan di antara yang dibahas siapakah mukallaf? Salah satu kriteria seorang yang dikatakan mukallaf adalah kalau dia telah berumur balik. Lalu bagaimana dengan anak-anak <clears throat> yang belum berumur balik? Apakah mereka sudah yuwajjahu ilaihimul khitab? Apakah mereka sepenuhnya dikatakan ghairu mukallaf? Telah dibahas oleh para ulama. <clears throat> Sebagian ulama mengatakan anak-anak kecil tidak mukallaf 100%. 100% bukan mukallaf. Sehingga apa? Tidak ada yang wajib ada anak kecil dan juga tidak ada yang haram atas anak kecil. Itu satu pendapat. Pendapat <clears throat> yang kedua, <clears throat> ada yang mengatakan bahwa anak kecil yang belum balik itu mereka mukallaf namun dengan mandubat. Dasarnya apa? Dasarnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis wa hum abna'u sab'in. <clears throat> Perintahkanlah anak-anak kalian tatkala mereka telah berumur tujuh tahun untuk mendirikan salat. Kata mereka, Sholat bagi anak-anak kecil itu hukumnya sunnah menduk. Ada lagi yang mengatakan bahwa anak yang belum balik itu mukallaf. Dengan apa? Dengan manhiyat. Dengan larangan. Mereka walaupun belum punya kewajiban, tapi mereka berlaku pada mereka larangan-larangan. Terutama yang wadihat. Walaupun anak kecil tidak boleh berzina. Walaupun anak kecil tidak boleh minum khamer, walaupun anak kecil tidak boleh makan babi, walaupun anak kecil tidak boleh mencuri. Walaupun mereka anak kecil tidak boleh membunuh. Tapi kalau sholat, kalau mereka boleh meninggalkan sholat, boleh tidak puasa, boleh tidak haji, belum mukallaf. Dengan wajibat. Tapi manhiyat, mereka sudah mulai punya kewajiban untuk meninggalkan yang haram. Karena itulah suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan cucunya yaitu Al Hasan memungut kurma zakat dan dimasukkan segera dimasukkan ke dalam mulutnya ingin dimakan segera buru-buru Nabi mengatakan kah kah nak keluarkan jangan kau makan amma tash'ur inna ala muhammadin atau inna lana sadaqah, tidakkah kamu tahu bahwa kita itu tidak halal untuk makan sedekah? Di sini dalam kisah ini Nabi melarang cucunya walaupun dia belum balik. Walaupun dia belum balik. Namun <clears throat> ayat ini <clears throat> ayat dalam surat Luqman ini yang dengan tegas Luqman mengatakan kepada putranya, "Ya bunayya la tusyrik Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah wa nak Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini menguatkan pendapat bahwa anak-anak itu statusnya telah bermukallaf. Telah punya kewajiban yaitu meninggalkan yang haram. Walaupun kalau mereka melanggar, mereka belum dosa. Tapi sejak dini anak itu sudah punya tanggung jawab. Dan orang tua harus menanamkan pada anaknya. Agar anak-anak itu meninggalkan perbuatan yang haram. Terutama amalan-amalan yang haram yang pertama yang tauqifi seperti larangan berbuat syirik, larangan berzina, larangan minum khamar, halal yang memiliki madarat atau merugikan orang lain. Di sini dengan jelas la tusyrik, janganlah engkau menyekutukan Allah. Karena itulah ikhwatul iman, apa yang dikatakan dalam teori pendidikan barat bahwa anak-anak tidak boleh dididik dengan bahasa negatif ini tidak tepat. Bahkan sejak dini kita harus mulai kenalkan anak-anak itu dengan larangan <clears throat> Dan itu harus mulai kita tanamkan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu dan kemudian ayat ini oleh Rasulullah SAW dijabarkan dalam sabdanya ma amartukum bihi fa'tu minhu mas tata'tum wa ma nahaitukum anhu fantahu. Apapun yang Allah perintah, eh, Rasulullah SAW perintahkan maka jalankan dan apapun yang dilarang maka tinggalkan. Ayatnya berbunyi demikian. Kemudian ayat ini oleh Nabi SAW dijelaskan dalam sebuah hadis bahwa ma'amartukum bihi apapun yang aku perintahkan kalian dengannya maka jalankan semampu kalian sebatas yang bisa kalian lakukan namun wa manahaitukum anhu apapun yang aku larang maka tinggalkan. Tidak kata tidak ada kata semampu kalian. Tinggalkan secara mutlak. Kenapa demikian? Karena larangan itu semua orang pasti bisa melakukannya. Karena larangan itu bersifat pasif. Larangan itu bersifat pasif. Larangan zina, ya udah saya zina kan tidur selesai masalahnya, tidak zina. Jangan mencuri, ya tidur tidak akan mencuri. Jangan makan babi, ya sudah, tidak usah makan berarti selesai masalahnya. Tapi kalau awamir perintah itu bersifat aktif, kita harus melakukan sesuatu yang belum tentu kita bisa lakukannya. Tapi kalau larangan-larangan itu bersifat negatif, bersifat pasif, artinya kita tidak perlu berbuat apa-apa kita diam di tempat itu berarti kita telah meninggalkan larangan. Dan itu semua orang bisa melakukannya termasuk anak kecil. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dari larangan-larangan dalam Islam? Larangan makan babi anak kecil pasti bisa. Tidak usah makan. Lalu bagaimana? Ya bermain. Tidak makan babi. Jangan berzina. Bisa anak kecil. Apa yang dilakukan? Ya bermain itu namanya loncat batu kah? Atau bermain yang lain? Bisa. Tidak berzina. Sehingga dalam urusan larangan anak kecil sudah bisa. Karena itulah dalam pendidikan di sini yang dicontohkan dalam Al-Qur'anul Karim, Luqman pertama kali yang dia lakukan dalam pendidikannya adalah memberikan larangan kepada anaknya. La tusyrik, larangan yang terbesar Jangan engkau menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya bagaimana? Ya, kalaupun tidak mau berdoa, tidak mau sholat, sudah tidak usah berdoa. Berarti tidak ter terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Luqman tadi, larangan ini betul-betul dikemas dalam mau'idah. Apa bentuknya? Simak selanjutnya. La tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim dijelaskan kenapa kita tidak boleh berbuat syirik. Dijelaskan alasannya, hikmahnya, manfaatnya, madaratnya. Dijelaskan dengan detail oleh Luqman. Walaupun kata-katanya simple. Singkat, namun itu telah menggambarkan, mewakili alasan, bahkan semua alasan kenapa kita tidak boleh syirik. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kalau engkau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, berarti kamu telah berbuat dolim. Kamu telah merampas, kamu telah merampok hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah perbuatan dolim yang paling besar. Simak di sini. Betul-betul <clears throat> larangan dari berbuat syirik ini disampaikan dalam bentuk mengindah. Dijelaskan kepada anaknya, nak, jangan berbuat ini. Karena ini adalah demikian dan demikian. Kalau engkau demikian berbuat ini ah, maka akibatnya adalah demikian dan demikian. Inilah mau'izah. <clears throat> Sayang dalam pendidikan di sekolah-sekolah kita, pendidikan di rumah-rumah kita, kita belum mengenalkan, belum menerapkan konsep mau'izah ini. Kita hanya pendidikan yang kita lakukan selama ini pendidikan orang yang tergesa-gesa. Inginnya anak kita diperlakukan seperti robot bapaknya memerintahkan A, maka anaknya harus A. Tidak dijelaskan kenapa ayah memerintahkan A. Seperti Nabi tadi ketika melarang putranya itu cucunya Hasan dari memakan harta zakat, dijelaskan kenapa tidak boleh makan. Amma tash'ur inna lana akulus sadaqah innaha min awsakhin nas. Wahai Hasan, tidakkah kamu sadar, tidakkah kamu tahu Belumkah kamu tahu bahwa kita, keluarga kita tidak halal untuk makan sedekah. Itu pun masih disebutkan alasannya. Kenapa kok tidak halal? Innaha min nas. Karena sedekah itu adalah kotoran orang lain. Kotoran orang. Itu harta yang digunakan untuk membersihkan dosa orang. Bagaikan kalau air. Air yang sudah digunakan untuk membasuh pakaian yang kotor. Akankah kita menggunakan harta itu? Menggunakan air tersebut? Tentu tidak. Suatu logika yang disampaikan kepada Al-Hasan. Innaha min awsakhinas. Sejatinya zakat itu adalah kotoran orang. Itu adalah harta yang digunakan untuk membersihkan dosanya orang. Maka tidak pantas kita. Engkau adalah anaknya seorang nabi, cucunya seorang nabi. Tidak pantas tidak layak engkau adalah orang yang mulia. Martabatmu, derajatmu di sisi Allah adalah sangat tinggi. Tidak pantas untuk memakan harta yang telah digunakan untuk membersihkan jiwa orang. Dijelaskan alasannya. Sehingga Al-Hasan pun menuruti menjalankan larangan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah mau'izah. Memang dalam pendidikan seperti ini kita akan bertele-tele lama Kenapa? Harus duduk. Kenapa tidak boleh? Apa untungnya? Apa ruginya? Tidak bisa simpel, tidak bisa praktis, instan. Inilah kesalahan kita. Banyak dari orang tua, banyak dari pendidik ingin semuanya instan. Guru inginnya, nak, ayo pergi semuanya. Semuanya pergi. Nak, berhenti. Semuanya berhenti. Inginnya orang tua, guru ketika di sekolah, Nak, diam semuanya. Semuanya ingin diam. Padahal kalau kita mengikuti pendidikan yang islami, kita memang dituntut untuk banyak berbicara, menjelaskan kenapa kita harus diam. Apa untungnya kalau dia tidak diam dan apa ruginya kalau anak-anak gaduh di kelas? Sama di rumah waktunya tidur orang tua inginnya anaknya segera tidur. Bagaimana caranya yang instan? Bawa pentungan. Nak tidur. Lihat bapak bawa apa ini. Ayo tidur. Kalau tidak tidur, lihat. Inilah kesalahan besar. Duduklah dengan anak-anak. Nak, sekarang waktunya apa nak? Sekarang jam berapa? Sudah jam 9 ayah. Jam 9 itu waktunya apa nak? Waktunya tidur ayah. Kenapa masih bermain? Ya karena nih mana belum selesai mananya ini. Nih. Nah, kalau kamu tidak tidur sekarang, besok kamu telat bangunnya. Kalau kamu telat bangunnya, kamu nanti telat sekolahnya. Kalau telat sekolahnya, kamu nanti dihukumi sama ustadznya. Kalau kamu nanti dihukumi, kamu malu nanti kelihat sama teman-teman. Nak kalau kamu nanti tidak segera tidur, besok di sekolah kamu ngantuk. Jelaskan seperti itu. Tanya. Dijelaskan untung ruginya. Nak kalau anak nanti tidur besok uang sakunya ditambah 500 sama bapak. Kalau nanti kamu cepat tidur, uang sakunya ditambah. Atau berangkat ke sekolahnya digendong sama ayah. Atau dengan kata-kata yang serupa, ada kredit poin yang dia dapat, ada keuntungan yang dia pahami, kenapa dia harus segera tidur. Memang kadang anak-anak membantah. Telat tidak apa-apa lah ayah. Kadang anak-anak berkata seperti itu. Biarin saja telat. Nah ini adalah sebuah psikologi yang harus kita pahami pada pendidikan anak. Anak membantah itu bukan karena dia ngeyel, bukan karena dia melawan. Namun seringkali itu adalah ekspresi untuk manja, mencari perhatian orang tua. Kita yang tidak memahami pendidikan psikologi anak. Anak ketika mengatakan, ndaklah ya, ndak usah tidur, biar aja ndak usah sekolah. Kadang orang tua memahami, anak kok sudah melawan sama orang tua. Bukan melawan, ini sedang mencari perhatian. Maka segera berikan perhatian kepada anak kita. Karena ini adalah sebuah ekspresi bahwa dia sedang mendapatkan kesempatan berkomunikasi. Karena selama ini orang tua kita seringkali jarang berkomunikasi dengan anak. Anak-anak hidup dengan dunianya sendiri. Bercerita dengan tetam temannya namun dengan ayahnya tidak. Anak kalau mendengar melihat ayahnya, "Ayah, tadi ini oh ya ya ya ya tidak apa-apa. Ya ya sudah ya sudah sudah sudah sudah sudah, sudah, sudah tahu sudah tahu sudah tahu." Seringkali orang tuanya mengkat. Maka anak belum mampu menganalisa bagaimanakah caranya mencari perhatian orang tua. Makanya kadangkala dia ekspresikan keinginan untuk mencari perhatian dengan cara apa? Dengan membantah. Kenapa? Karena biasanya dengan membantah ayahnya akan berkata sekali, dua, tiga, empat. Kalau tidak membantah ayahnya hanya berkata sekali. Nak tidur, tidur selesai. Kurang perhatian. Coba ayahnya, ibunya duduk. Sebelum tidur, duduk, diajak berbicara dulu, diperhatikan, dijelaskan kenapa harus tidur, kenapa harus belajar, kenapa harus sholat. Dengan pelan, Insya Allah itu bisa. Inilah mau'idah. Dan memang pendidikan namanya tarbiyah. Itu tidak bisa saklek, tidak bisa instan. Semuanya itu harus melalui proses yang namanya pembiasaan. Tidakkah kita dengar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahalum. Sehingga ilmu itu diperoleh dengan proses ta'allum, belajar. Sedikit demi sedikit dan proses panjang. Dan al-hilm, karakter tabah, sabar, lembut itu juga didapat dengan proses apa? Tahallum, membiasakan diri, proses pembiasaan. Waman yas waman uh, waman yatasabbar yusabbirhullah. Dan siapapun yang berusaha untuk sabar maka Allah akan jadikan dia itu orang yang sabar. Memang pendidikan itu harus melalui proses yang disebut dengan pembiasaan. Proses pembiasaan. Pendidikan tidak bisa instan, sekali perintah langsung jalan, tidak. Itu melalui harus proses panjang dan sabar yang itu kemudian dibiasakan, dilatih, dikondisikan. Memang itulah pendidikan. Karena itu lihatlah dalam ayat ini Allah berfirman, "Wa Luqmanu wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dikemas dalam bentuk mawidah. Siapkah kita ikhwatul iman untuk mendidik anak kita dengan konsep mawidah? Ataukah kita Ustaz, sepagian, sesiangan saya itu kerja, capek. Saya juga ingin istirahat. Nah, inilah yang jadi masalah. Kita mengira bahwa pekerjaan itu lebih penting dibanding pendidikan. Porsi waktu yang kita berikan kepada pendidikan anak ternyata sangat sedikit. Kita inginnya anak kita bagikan lampu. Kalau saklarnya sudah dipencet maka akan hidup. Kalau sudah selesai ya dimatikan, semuanya mati. Kalau dipencet tidak hidup, masalah ini pasti ada gangguan, ada rusak. Sama ketika anak diperintahkan enak sholat, lah kok tidak sholat? Berarti anak ini sudah mulai ada rusak. Anak ini harus dibenahi, dibengkel harus dibongkar. Inilah yang jadi masalah pola pikir instan. Karena itu simak, pendidikan itu harus dikemas dalam bentuk mau'idhah. Mau'idhah itu Bapak harus sabar menjelaskan alasan, untung, manfaat, rugi. Dan kalau namanya sudah menjelaskan nanti akan timbul pertanyaan, kenapa tidak gini saja? Kenapa tidak begitu saja? Berikan jawaban yang sepantasnya. Sehingga anak itu melakukan satu amalan karena memang dia tahu kenapa dia melakukan. Dan meninggalkan dia tahu kenapa dia meninggalkan. Bukan sekedar ikut-ikutan. Permasalahan besar dalam dunia anak kita. Anak kita lebih mudah meniru kawannya dibanding menjalankan pendidikan orang tua. Kenapa? Karena di rumah dia mengamalkan apa yang diperintahkan orang tuanya juga karena tidak tahu. Pokoknya ikut. Ketika di luar juga ikut. Kenapa ikut? Juga tidak tahu pokoknya ikut. Namun ada kesenjangan. Kalau di orang tua di rumah mereka ikut tapi yang dilihat apa orang yang sudah jenggotan ubanan Tidak sebaya ini adalah semacam penekanan, semacam penindasan, pemaksaan kehendak. Tapi ketika di luar ketemu dengan teman-temannya, tidak ada pemaksaan kehendak. Kenapa? Dia merasa ini adalah dunianya, teman sebayanya, sehingga dia mendapatkan kecocokan. Dia mendapatkan keseragaman. Sehingga anak-anak itu biasanya lebih mudah nurut dengan siapa? Dengan temannya dibanding kepada orang tuanya. Inilah kesalahan. Karena kita sudah menanamkan panjang lebar, tapi sayang karena anak kita nurut hanya karena terpaksa saja. Belum memahami sepenuhnya kenapa kita menurut. Kenapa kita mengikuti, kenapa kita menjalankan. Karena itulah pada ayat pertama ini dalam surah Luqman, ayat yang ke-13. Ayat pendidikan yang pertama ini Allah kesankan wahuwa ya'idhuhu. Jadi memang pendidikan anak harus dikemas dalam mau'idhah. Kemudian yang kedua, perintah yang kedua, pendidikan yang kedua setelah pendidikan tentang tauhid, larangan dari berbuat syirik. Yang kedua yang Allah ajarkan, Allah kisahkan dan ini pendidikan Luqman wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir dan kami telah pesankan kepada setiap insan agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin dijelaskan alasannya kembali Kenapa ada pesan agar anak berbuat baik kepada orang tuanya? Dijelaskan alasannya. Karena ibumu telah mengandungmu. Wahnan ala wahnin. Begitu berat eh, ibumu itu mengandung. Dari hari ke hari semakin susah, semakin berat. Dari mabuknya ketika hamil. Ketika sudah besar, mulai susah duduk, susah tidur, susah jalan. Semakin bertambah umur kehamilan maka semakin berat. Dijelaskan kepada anaknya. Alasan kenapa harus berbuat baik. Ibumu ini sudah seperti ini kondisinya dulu. Agar kamu lahir ke dunia ini, inilah ibumu seperti itu perjuangannya antara hidup dan mati ketika lahir. Ketika engkau masih dalam kandungannya, ibumu makan susah, tidur susah. Semuanya, pagi pusing, sore pusing, itu terus dijelaskan kepada anaknya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain dan setelah lahir pun engkau masih nyusu kepada ibumu. Selama dua tahun engkau menyusu. Coba kalau ibumu dulu tidak mau menyusui, kamu sudah mati kelaparan. Nak. Dijelaskan semuanya itu kepada anaknya. Dengan detail, dengan terperinci. Anis kurli wali wali daika ilayil masih. Karena itulah Wahai nak, bersyukurlah kepada Allah yang telah mengkondisikan kamu sehingga kamu bisa lahir dan juga bersyukurlah kepada orang tuamu yang telah mendidik, menafkahi dengan segala susah payahnya dijelaskan dengan terinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan pendidikan orang anak sama orang tuanya kurang ngajar. Lah kenapa kok sama orang tua tidak boleh kurang ajar? Tidak pernah dijelaskan. Namun bagaimana Luqman dalam ayat ini menjelaskan kenapa anak harus berbakti kepada orang tua. Dijelaskan dengan terperinci. Detail alasannya betapa besar pengorbanan ibunya orang tuanya. Anishkurli wali wali deka ilail masir. Sehingga di sini ada kesan bahwa berbakti kepada orang tua itu adalah imbalan jasa. Itu adalah berbalas budi ibumu, orang tuamu telah berkorban banyak nak. Maka sebagai ekspresi dari rasa syukur kepada orang tua adalah dengan berbakti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum Fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan bila kedua orang tuamu memaksa kamu berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma. Jangan kau turuti. Namun demikian, Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalaupun mereka bodoh, orang tuamu berbuat dosa, orang tuamu memerintahkan kamu berbuat syirik kepada Allah, jangan dituruti, tapi kamu tetap harus berbakti kepada orang tua. Dijelaskan bahwa berbakti kepada orang tua itu tidak ada akhirnya. Sampai pun orang tuanya berbeda agama, kewajiban berbakti itu tidak ada akhirnya. Tetap seburuk apapun banyak dari anak yang salah memahami tentang berbakti kepada orang tua. Ya dia tidak pernah memberi nafkah kepada saya, kenapa mesti saya berbakti? Saya terlahir ke dunia ini, ayah saya sudah pergi, bercerai dengan ibuku, dan dia sudah tidak lagi memberi nafkah. Iya. Bisa jadi seperti itu, tapi itu tidak menjadikan kewajiban berbakti kepada orang tua itu gugur. Sampai pun orang tuamu itu adalah orang yang kafir memerangi agama Islam. Sehingga dia memaksa kamu untuk berbuat syirik kepada Allah. Jangan dituruti. Tapi bukan berarti kita boleh durhaka kepada mereka. Kita harus wasahib huma fid dunya ma'rufa. Dijelaskan dengan terperinci masalahnya. Didudukkan permasalahan, dikenalkan tentang kewajiban-kewajibannya. Kemudian Luqman melanjutkan pendidikannya, ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fal aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kemudian Luqman menanamkan satu hal yang di zaman sekarang tidak pernah ada. Di zaman sekarang telah hilang yaitu muraqabatullah. Ditanamkan kesadaran bahwa ia senantiasa diawasi oleh Allah, senantiasa didengar oleh Allah, senantiasa diketahui oleh Allah. Ya bunai wahai nak, Innaha intaku mithqal habbatin min khardal. Andai kejahatanmu, perbuatan dosamu atau perbuatan kebaikanmu sekecil mithqal habbatin min khardal, sekecil biji sawi. Yang biji sawi ini terletak di bebatuan yang hitam. Alfis samawat atau mungkin berada di langit sana atau tertebar bertebaran di mana di muka bumi afil ardi ya'ti bihallah sekecil apapun yang kau lakukan pasti suatu saat kelak di hari kiamat Allah akan datangkan semuanya Allah akan hisab engkau akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatanmu sekecil apapun di tempat yang paling sunyi pun Allah mengetahuinya dan pasti akan Allah menghisapnya sejak dini ditanamkan muraqabah kepada Allah sejak dini ditanamkan muraqabah sadar senantiasa memahami bahwa Allah mengetahui, Allah mengawasi dan pasti Allah akan membalas. Nah, sekecil apapun kamu pasti akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun Allah sudah tahu. Walaupun tidak ada orang yang melihat, nak. Walaupun ayah tidak melihat, ibu tidak mengetahui, tapi Allah tahu, nak. Dan pasti engkau akan dibalas. Sehingga bila ini sejak dini ditanamkan, maka anak itu akan menjadi orang yang jujur, Lahir dan batinnya sama, tidak bermuka dua. Dan anak itu akan senantiasa merasa bahwa dirinya diawasi sehingga dia tidak merasa bebas. Tidak pernah mengatakan, oh ada kesempatan mumpung orang tua sedang safar. Banyak dari anak-anak merasa mumpung orang tua tidak ada di rumah. Mumpung tidak di sekolah, tidak ketahuan sama Pak Ustadz. Ada kata mumpung. Kenapa? Karena muraqabah ini tidak ditanamkan sejak dini. Kita menanamkan norma-norma. Nak, jangan berbohong, jangan ini dan jangan itu. Tapi kita tidak menanamkan muraqabah. Sehingga ketika kita lengah, maka ada bahasa, ada kesempatan dalam kesempitan. Tapi coba sejak dini kita menanamkan muraqabah. Kita nak, kita tanamkan kesadaran bahwa Allah melihat. Kita kenalkan kepadanya sifat-sifat Allah Allah itu maha kuasa, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dan Allah pasti menulis. Serta kemudian membalaskannya. Memberikan imbalannya, memberikan balasannya, hukumannya. Maka anak kita akan sadar. Ada kesadaran. Ketika berbuat baik, berbuat baik itu adalah karena landasan kesadaran. Ketika dia meninggalkan kejelekan, dia meninggalkannya pun karena sadar. Bukan karena terpaksa. Nah inilah yang kurang dalam pendidikan kita. Kita selama ini membiasakan anak kita untuk sholat, tapi kita membiasakannya karena paksaan. Kalau tidak sholat dihukumi sama ayah. Kalau tidak ini dihukumi dan dan ini. Kita tidak menanamkan kesadaran dalam diri mereka. Dan kesadarannya ini bukan hanya berdasarkan pengawasan sebuah sistem karena di rumahnya ada pembantu yang semuanya akan melaporkan tidak tapi pengawasannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah disadarkan anak kita nak kemanapun kau pergi diawasi Allah dicatat amalanmu dan kamu akan dibalas tahukah artinya dibalas masuk neraka disiksa kamu tahukah kalau kamu berbuat baik kamu akan mendapatkan surga dijelaskan semuanya Ya'ti bihallah. Allah akan datangkan dan Allah akan berikan balasan. Ini subhanallah, ini mau'idhah. Dijelaskan kenapa kita harus berbuat dan kenapa kita harus meninggalkan. Kemudian di antara pendidikan yang disampaikan Luqman dalam surat ini, ya Bunaya Akimis sholah. Setelah sekian larangan, la tusyrik billah wa in jahadaka ala an tusyrika fala ma laisa laka bi'anun fala tuti'huma. Jangan kau turuti, ada larangan, ada larangan. Kemudian baru ada perintah. Ada perintah, ya bunaya akimis shalah wa dirikan sholat dan ini selaras dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa abna usab'in. Perintahkan anakmu untuk sholat. Kapan? Ketika mereka telah berumur tujuh tahun wadribuhum alaihi wa hum abna'u ashrin dan mulai pukul mereka berikan hukuman bukan dendam namun pendidikan kapan ketika mereka telah berumur 10 tahun ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar nak tegakkanlah salat perintahkanlah yang ma'ruf dan cegahlah yang mungkar dibiasakan sejak dini untuk menjadi anggota masyarakat yang proaktif memerintahkan yang baik dan melarang yang buruk. Bukan sekedar nak, yang penting kamu jadi anak baik, jangan dusta, jangan berbohong, jangan mencuri walaupun teman teman mau mencuri. Ini seringkali kita menanamkan ego dalam diri anak kita. Namun lihat bagaimana pendidikan Lukman kepada putranya. Akimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha anil mungkar. Nah, jangan diam kalau melihat temannya yang tidak baik itu. Ini adalah sebuah psikologis pendidikan. Dunia anak itu saling mempengaruhi. Kalau anak kita tidak mempengaruhi, maka anak kita lah yang akan dipengaruhi. Itu adalah satu kepastian yang tidak bisa dipungkiri lagi dalam pendidikan, pergaulan, maka kalau tidak mempengaruhi pasti akan dimengaruhi. Karena sejak dini putranya Lukman telah ditanamkan, "Nak, jangan menjadi orang yang dipengaruhi, tapi jadilah orang yang bisa mempengaruhi dan pengaruhnya itu adalah baik." Memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Apa yang kita lakukan selama ini? Nak, biarkanlah anak tetangga seperti itu Biarkan temanmu yang penting kamu tidak ikut. Ini memerintahkan, ini adalah pendidikan, ini adalah doktrin kepada anak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kuasa dia lakukan. Atau yang disebut dengan taklif malayutok. Kita memerintahkan anak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dia lakukan. Kenapa? Ingat, pengaruh itu bukan harus dalam bentuk tindakan. Pengaruh itu bisa dalam bentuk persepsi. Dalam bentuk pemahaman. Pengaruh itu belum tentu hari ini, tapi bisa jadi besok. Bisa jadi anak kita hari ini tidak tidak mengikuti temannya. Tapi besok ketika kita sudah tidak mengingatkannya lagi bisa jadi anak kita terinspirasi. Inspirasi yang dia dapatkan dari teman itu belum tentu dilakukan, diekspresikan hari ini. Tapi itu bisa jadi diekspresikan kapan? Ketika telah dewasa. Karena pendidikan itu ada pendidikan yang sadar disampaikan, ada pendidikan yang di bawah alam sadar. Tidak sadar dia itu sudah terpengaruhi paling kurang persepsinya. Sehingga ketika anak kita kita tanamkan nak, yang penting kamu tidak berbohong, biarlah anak orang lain berbohong. Minimal pengaruh yang tertanam dalam diri anak kita, ya memang sudah masyarakat itu kerjanya pembohong, ya biasalah orang berbohong. Tidak lagi ada kebencian dalam dirinya dengan orang yang berbohong. Sehingga dia tidak ada keinginan untuk apa? Untuk mewarnai. Suatu saat nanti ketika semua orang berbohong dan berbohong dan berbohong dan dia diam. Dia mengatakan itu sudah menjadi kesepakatan konsensus masyarakat. Itu sudah menjadi standar kelayakan umum. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi ini tradisi rumah. Tradisi rumah tangga saya. Ini adalah budaya keluarga saya. Ini norma keluarga. Terkesan bahwasannya kejujuran itu adalah norma keluarga saja. Dan inilah kesalahan besar. Ini adalah kekalahan besar dalam pendidikan. Sejak dini kita harus tanamkan, nak, kemungkaran siapapun yang melakukan, tegur. Larang. Dan kebaikan itu harus engkau perintahkan, harus engkau ajarkan. Ajak temanmu. Karena kalau hari ini anak kita mungkin selamat, karena kita dengar, kita ingatkan. Tapi bisa jadi besok ketika berganti oknum, anak kita tidak selamat. Kenapa? Anak kita tidak punya semangat untuk mewarnai. Dalam diri anak kita tidak kita tanamkan bahwa dia harus mewarnai, bukan diwarnai. Namun pendidikan Luqman tidak demikian. Ya bunayya akimis sholah, tegakkan sholat, wa'mur bil ma'ruf, wanha anil munkar. Yang baik ajarkan. Ajak teman-temanmu baik. Dan ketika engkau melihat temanmu jelek, larang. Ingkari mereka agar engkau tidak terpengaruh dan agar mereka tidak melakukannya. Subhanallah. Sejak dini amar ma'ruf ditanamkan. Kalau kita lihat pendidikan barat, mereka mengatakan dalam dunia pendidikan tidak boleh ada nahi anil mungkar. Tidak boleh ada larangan. Tidak boleh ada, tidak boleh, jangan tidak ada. Subhanallah dalam pendidikan Islam justru sejak dini Amar ma'ruf itu adalah bagian dari pendidikan. Kita latih anak-anak kita untuk menjadi pionir-pionir amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu adalah misi Rasul. Misi para nabi untuk memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Kita biasakan anak-anak kita untuk menjadi pemimpin yang bisa mewarnai, bisa membawa masyarakatnya bisa memimpin masyarakat yang kepada yang baik dan menjauhkan masyarakatnya dari yang buruk. Sejak dini dilatih menjadi seorang yang punya jiwa pemimpin, punya leader. Dia bertanggung jawab, dia siap menanggung risiko, namun simak bagaimana pendidikan Lukman. Setelah Lukman mengajarkan agar anaknya berlatih menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sejak dini. Simak wasbir alama asobak. Nah, kalau engkau memerintahkan mengajak temanmu berbuat baik, mengingatkan temanmu berbuat buruk itu pasti engkau akan mendapatkan resiko tantangannya. Karena itu sejak dini kamu harus berlatih sabar, tabah, berlatih berjuang, berlatih menanggung resiko. Itu sejak dini kita tanamkan pada anak kita. Kita sudah tanamkan, nak, Menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak mudah. Menjalankan amar ma'ruf itu ada tantangannya. Karena itu kamu sejak dini harus sabar, harus mengkondisikan dirimu bahwa ini adalah perjuangan. Wasbir alama asobak sabar nak ya, tabah, tidak apa-apa. Temanmu nanti marah, tidak apa-apa. Uang jajanmu tidak akan terkurangi kalaupun temanmu marah. Kalau mereka marah, sabar. Biasa nanti mereka lama-lama akan diam sendiri. Jangan kamu yang diam, biar mereka yang diam. Dimarahi, diancam, jangan takut. Kalau mereka ngancam, laporkan kepada gurunya. Laporkan kepada ayah nanti biar ayah yang datang kepada anak itu atau kepada orang tuanya atau datang ke sekolah untuk diingatkan dan demikian kita berikan jaminan bahwasanya bahwa dia tidak akan bermasalah kalaupun dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan dia harus sejak dini memang menjadi seorang leader, seorang pemimpin itu tidak mungkin selamat. Sejak dini harus kita tanamkan nak dalam hidup itu kita harus rela, rela berkorban. Siap menanggung resiko sejak dini kita tanamkan sehingga anak kita itu menjadi seorang yang tangguh, tidak cengeng, bahwa hidup ini adalah perjuangan, memperjuangkan prinsip. Amar ma'ruf itu adalah ideologi, amar ma'ruf itu adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan itu harus ada pengorbanan. Kita harus siap berkorban demi tegaknya kebaikan dan hilangnya kemungkaran. Sejak dini ditanamkan. Bukan cengeng, bukan anak-anak, bukan generasi yang dididik, dikembangkan untuk menjadi generasi yang lunak generasi yang cengeng. Subhanallah. Inna dzalika min azmil umur. Nak kembali Luqman menjelaskan memberikan mengkonsep mengemas pendidikannya dalam bentuk mau'izah. Inna dzalika min azmil umur. Sejatinya memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Kemudian engkau sabar menghadapi resikonya, engkau tabah menghadapi resikonya semuanya itu adalah bentuk dari azmil umur jiwa orang yang besar. Itu adalah sebuah kebesaran jiwa, itu adalah sebuah kepemimpinan, itu adalah sikap seorang tokoh. Ada figur kita mulai tanamkan dalam diri anak kita untuk menjadi ulil azm, orang yang punya tekad yang bulat, siap menanggung resiko. Sejak dini kita tanamkan. Oh, enggak apa-apa. Seperti ketika anak kita jatuh, luka, oh, enggak apa-apa, itu laki-laki. Oh, enggak apa-apa sedikit. Anaknya bapak anaknya orang Islam, orang yang beriman. Seperti itu. Biasa itu. Dalam hidup itu seperti itu nak. Jatuh bangun itu biasa. Tidak usah nangis. Yuk, tahun lagi. Itu biasa. Banyak orang tua, oh kodoknya lari. Bukan kodok yang menjatuhkannya. Nah menjelaskan itu memang luka. Nak ya lupa lu itu cuma sedikit nak. Tidak apa-apa. Kuat anaknya ayah itu sudah biasa seperti itu. Orang Islam, laki-laki muslim tidak boleh cengeng. Eh tidak apa-apa, ayo dibersihkan, dicuci. Kalau jatuh, ditanamkan. Memang itulah hidup. Nah, hidup itu jatuh dan bangun. Kalau kamu lari tidak apa-apa, tapi kamu harus siap kalau jatuh, jangan nangis. Kalau kamu nangis, jangan lari lagi. Tapi kalau kamu masih ingin bermain, harus siap jatuh. Jatuh tidak apa-apa, bangun lagi, main lagi. Itu kita tanamkan bahwa dia tahu resiko dari perbuatan. Resiko dari menegakkan amar ma'ruf yang mungkar dibenci oleh temannya, dimusuhi oleh temannya. Tidak apa-apa nak. Sabar, tabah, jangan kecil hati. Karena ini adalah latihan engkau menjadi seorang yang besar, menjadi seorang pemimpin, menjadi orang yang memiliki tekad yang bulat, menjadi orang yang punya jiwa yang kokoh, tangguh. Memang harus latihan seperti itu nak kita tanamkan. Lukman kembali menjelaskan kenapa anaknya harus sabar tabah menghadapi resiko dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Dijelaskan inilah kepemimpinan. Ini adalah sebuah pengorbanan. Ini adalah budaya orang-orang besar. Tidak gentar dengan resiko. Tidak takut menghadapi ancaman. Tidak khawatir menghadapi permasalahan. Problematika itu bukan untuk dihindari, tapi diselesaikan. Hadapi. Ini adalah pendidikan orang-orang besar. Namun banyak orang tua yang menanamkan menginginkan anaknya tanpa sadar menjadi orang-orang kerdil. Nak, jangan dirusilah temanmu itu. Nanti kamu malah dikucilkan sama temannya. Nanti kamu dibenci sama temanmu loh kalau kamu memerintahkan mereka sholat, melarang mereka ini dan itu. Janganlah kamu itu. Dibangun menjadi anak-anak yang cengeng. Tidak seperti itu Islam. Islam menanamkan, menginginkan agar anak-anak kita menjadi orang-orang besar, memiliki jiwa yang tangguh, orang-orang yang memiliki leader, terus bisa memberikan warna, bukan diwarnai. Kemudian, salah satu pendidikan yang disampaikan oleh Luqman, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, Wala tusair khaddaka Kalinas, Nak kalau engkau berbicara dengan orang, menghadap wajah, hadapkan wajahmu kepada dia. Jangan engkau palingkan wajahmu, jangan engkau berikan pipimu kepada orang yang sedang berbicara kepadamu. Ketika ada orang berbicara denganmu, hadap kepada dia. Wala tusair khaddaka Kalinas, Jangan engkau arahkan pipimu ketika engkau apa? Berbicara dengan orang lain. Etika berkomunikasi diajarkan. Karena ini adalah akhlak. Ini adalah akhlak. Ini adalah etika. Ini adalah ke kepribadian. Ketika kita diajak berbicara dengan orang, nak jangan sekali-kali engkau bermain acuh tak acuh. Atau paling kurang engkau melihat ke arah lain. Hadapkan wajahmu kepada orang yang mengajar kamu bicara. Adab subhanallah. Sejak dini diajari bagaimana etika. Siapa dari kita yang menanamkan hal seperti ini? Ketau kerendahan hati ketika diajak bicara menghadap tataplah wajahnya dia. Jangan engkau menoleh ke kanan atau menoleh ke kiri. Itu tidak etis. Itu mencerminkan kesombongan. Mencerminkan engkau itu meremehkan orang yang mengajak bicara kepadamu. Siapapun dia, jangan sekali-kali engkau hadapkan pipimu, tapi hadapkanlah wajahmu. Subhanallah. Dan ini adalah etika dalam berkomunikasi. Alih-alih anak kecil, sekarang banyak orang tua yang tidak peduli dengan etika semacam ini. Ketika diajak bicara temannya, dia sambil bekerja. Disambi dengan apa? Berbuat ini, berbuat itu, bahkan noleh kanan, noleh kiri. Seakan-akan dia tidak peduli. Dia tidak perhatian. Seakan-akan temannya ini remeh. Tidak perlu diperhatikan, subhanallah. Sejak dini anak dia, anak Lukman diajari bagaimanakah etika berkomunikasi dengan orang lain. Wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marahana. Jangan pulang engkau itu menyombongkan diri. Jangan engkau berjalan di muka bumi dengan marah, dengan congkak, dengan sombong. Karena sejatinya Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah Subhanahu wa taala tidak suka Allah benci dengan orang yang sombong dan congkak. Subhanallah. Etika berjalan pun diajari. Etika berbicara diajarkan. Dan etika berjalan diajarkan. Kemudian Allah Luqman memberikan alasan kenapa ketika berbicara tidak boleh menghadapkan pipi kepada orang lain. Dan ketika berjalan kenapa tidak boleh menyombongkan, membusungkan dada? Disebutkan alasannya innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur karena Allah benci dengan cara-cara seperti itu. Orang yang berbicara, diajak bicara orang lain atau mengajak bicara orang lain namun dihadapkan pipinya kepada orang lain, kepada lawan komunikasinya. Ketika dia berjalan, dia berjalan membusungkan dada. Allah membenci dua orang semacam ini. Karena dua sikap ini adalah sikap kesombongan yang Allah benci. Lukman menjelaskan alasannya kembali. Kenapa ketika bicara kita tidak boleh memalingkan wajah. Bahkan kita harus menghadap kepada lawan bicara kita. Ketika berjalan kenapa tidak boleh membusungkan dada. Karena dua sikap ini adalah cerminan dari kesombongan ikhtial. Cermin dari keangkuhan dan Allah tidak suka dengan orang yang angkuh, dengan orang yang sombong. Allah la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Subhanallah. Semuanya kembali seperti yang Al-Luqman jelaskan di awal. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu. Betul-betul pendidikan yang disampaikan Luqman dikemas dalam bentuk itu disebutkan alasannya. Kenapa tidak boleh menghadapkan pipinya kepada lawan bicara. Kenapa tidak boleh membusungkan dada? Sebabnya karena Allah benci kepada orang sombong. Maksudnya itu adalah bentuk kesombongan, keangkuhan. Dan Allah benci dengan orang yang sombong dan angkuh. Subhanallah. Sampai pun dalam berbicara etika berbicara disampaikan, diajarkan. Kalau posisi berbicara diajarkan oleh Luqman ini sebagai sebuah isyarat. Tentu kata-katanya lebih pantas untuk diajarkan. Kalau cara berbicaranya saja diajarkan, tentu kata-katanya yang baik lebih pantas untuk diajarkan. Subhanallah, pendidikan yang luar biasa. Sejak dini ditanamkan bagaimanakah etika berkomunikasi. Bagaimanakah adab kita berjalan? Siapakah dari kita yang mengajarkan kepada anak kalau berjalan demikian-demikian? Banyak dari kita berjalan, ya karena demikianlah dulu berjalan. Tidak pernah diajari oleh orang tua. Bahwasanya jalan yang baik itu demikian dan demikian. Nah, kalau berjalan itu demikian demikian. Siapakah dari kita yang diajari seperti itu? Dan siapakah dari kita yang mengajarkan ada berjalan kepada anaknya? Selalu dibiarkan anaknya berjalan begitu saja. Masuk dari luar rumah, jeder pintunya ditabrak masuk ke rumah lari ke sana kemari, tidak pernah ada ditegur, tidak pernah ada dijelaskan nak. Masuk ke rumah ya salam dulu. Assalamualaikum. Kalau sudah di rumah tidak ya usah lari. Karena buru-buru nanti nabrak, nanti ini, nanti itu, ninggol ini, ninggol itu nanti pecah. Nak, bermain itu tidak usah tergesa-gesa. Karena ajalah itu ikhwan syaitan, tergesa-gesa itu adalah bisikan setan diajarkan sampai etika berjalannya pun diajarkan adakah pendidikan dalam dunia barat yang mengajarkan etika berjalan dalam Al-Quran sudah diajarkan itu pak etika berjalan sudah diajarkan namun sayang kita tidak mempelajari Al-Quran sayang kita tidak mengembangkan tidak memperluas isyarat-isyarat yang ada dalam Al-Quran. Kalau itu kemudian kita kembangkan, akan menjadi satu paket pendidikan yang luar biasa. Kemudian Lukman tidak berhenti sampai situ dalam mengajarkan pendidikan berjalan etika berjalan kepada anaknya. Lukman kemudian berkata, "Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna angkaral aswati la sautul hamir." Nah, Waksid fi masyik Kalau berjalan itu yang sedang-sedang saja Tidak lambat jika tidak terburu-buru. Langkahmu tidak terlalu jauh, tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu pendek. Waksib fi masyik. Kalau berjalan itu yang sedang-sedang saja. Siapakah dari kita yang mengajarkan etika berjalan? Nah, kalau berjalan langkah kakimu seperti ini, diajari sejak dini. Kita biasanya sudahlah biasa, yang penting anak saya bisa berjalan larinya paling kenceng. Siapakah yang mengajarkan itu kepada anak kita? Waqdud min sautik. Nak kalau berbicara juga jangan keras-keras. Waqdud, rendahkan suaramu. Tidak santun berbicara kepada orang tua dengan suara keras. Tidak sopan. Ini kan temanmu lebih tua. Jangan keraskan suaramu. Bicara yang santun. Etika berbicara terus. Diajarkan oleh Luqman. Ditekankan. Etika berjalan pun demikian. Kemudian Luqman kembali lagi mengutarakan alasan. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Nah, sehatinya suara yang paling buruk itu adalah suaranya himar. Suaranya keledai. Keledai itu tidak ada suaranya yang lembut. Mesti suara keledai itu keras. Bising suaranya. Karena karena itu ini sebagai sebuah isyarat. Nah, kalau kamu suaramu itu teriak-teriak, suka mengangkat suara, itu bagaikan himar ketika berbicara. Himar itu walaupun temannya dekat dia teriak. Dia suaranya keras. Lembutkan suaramu, lunakkan suaramu. Wagdut, lunakkan suaramu, rendahkan suaramu. Karena ketika berteriak itu pasti ada alasan. Temannya jauh sehingga butuh untuk teriak agar terdengar atau karena temannya tuli sehingga Temannya ini butuh suara keras agar mendengar. Nah, sedangkan kalau kita sadar lawan bicara kita itu di depan mata kita dekat, untuk apa kita bersuara keras? Ketika kita bersuara keras itu cerminan rendahnya akhlak kita. Kita tidak menghargai orang lain, tidak menghormati orang lain. Karena itu, siapapun orangnya, ketika berbicara dengan orang punya jabatan biasanya suaranya direndahkan. Maaf Pak, saya punya keperluan kalau boleh tapi ketika kita berbicara dengan teman, kita biasanya seringkali bersuara keras, bersuara lantang, apalagi kalau sudah diskusi. Oh, enggak gitu. Temannya baru ngomong, "Oh, enggak bisa." Tidak diberikan kesempatan untuk berbicara. Ini ia mengira bahwa dengan kalau dia bersuara keras itu dia bisa menang. Ia bisa berarti bisa meyakinkan tidak. Dalam komunikasi itu bukan lantangnya suara, tapi logika yang berbicara. Apakah yang disampaikan itu logis, beralasan, atau tidak? Kalau beralasan walaupun dengan suara lembut pasti diterima. Inilah subhanallah. Waghdud min sautik. Rendahkan suaranya. Kemudian Luqman memberikan melanjutkan pendidikannya dan ini saya yakin kalau kita teruskan tafsir surah Luqman ini kita akan mendapatkan banyak isyarat-isyarat. Kalau tadi dari ayat yang ke-12 atau ke-13 hingga ayat 19 ada tujuh ayat. Itu kalau kita kembangkan, kita jabarkan, kita telusuri, kita kaitkan dengan dalil-dalil yang lainnya kita akan mendapatkan satu paket pendidikan anak yang luar biasa. Dimulai dari ideologi, dimulai dilanjutkan dengan ibadah, kemudian dilanjutkan dengan uh, ruang lingkup yang lebih luas yaitu dalam rumah tangga. Kemudian di luar rumah tangga. Kenapa? Sudah mulai dalam pergaulan sosial. Ada amar ma'ruf nahi mungkar, etika berbicara, etika berjalan. Subhanallah. Kalau itu betul-betul kita tanamkan dalam anak kita, maka anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Namun sayang, selama ini pendidikan yang kita jalani seperti yang saya katakan, orang tua ingin memperlakukan anaknya itu bagaikan robot instan. Semua pokoknya sekata tidak dituruti maka orang tuanya marah. Sepatah dua patah kata, anaknya tidak nurut berarti anak saya itu sudah bandel diomongin tidak dengerin. Itulah pendidikan kita yang selama ini. Karena itu khawatir iman, marilah kita mulai berpikir bahwa dalam pendidikan anak mau Mau'idah itu harus didepankan. Kita harus mampu meng mengemas apapun yang kita inginkan dari anak kita dalam bentuk mau mau'idah. Dijelaskan alasannya, untung ruginya. Memang seperti saya katakan tadi, ini sedikit bertele-tele terkesannya tapi hasilnya akan luar biasa. Hasilnya akan kita dapatkan anak kita menjadi anak-anak yang baik, betul-betul baik. Dia berbuat baik karena dia meyakininya, bukan karena sekedar ikut-ikutan. Dan dia meninggalkan yang buruk bukan karena sedekan, karena tradisi, kebiasaan bukan, tapi karena dia tahu kenapa dia meninggalkan yang buruk. Dia tahu yang baik kenapa baik dan buruk kenapa buruk. Bukan sekedar itu, sejak dini telah ditanamkan dia adalah pionir-pionir dalam dakwah. Dia punya tanggung jawab mewarnai, mempengaruhi bukan dipengaruhi. Dia punya kesiapan untuk mempengaruhi. Menjadi anggota masyarakat yang siap mewarnai dan bukan diwarnai. Itulah pendidikan. Ini hanya serangkuman atau tujuh ayat yang dalam surat Luqman. Belum lagi kalau kita gabungkan dengan ayat yang lain. Misalnya, Am kuntum syuada id hadar Ya'qub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahu wahida wa nahnu lahu mukhlisun Ingatlah apakah kalian am kuntum apakah kalian hadir menjadi saksi mata tatkala Yakub idqala Yakub ya ya bunayya ketika Yakub pada akhir ayatnya berpesan kepada bertanya kepada anak-anaknya ya bunai wahai anak-anakku am kuntum syuhada ait hadra Yakub al maut ketika uh, eh, Yakub itu dalam kondisi sakaratul maut di akhir ayatnya id qala libani ma ta'budun min ba'di Wahai nak, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Tauhid ditanamkan sejak dini. Kemudian lagi kalau kita bergabungkan dengan doanya Nabi Ibrahim, wajlumni wabaniya baniya budal budal asnam. Kita akan mendapatkan satu paket pendidikan lagi bahwa pendidikan itu bukan hanya sistem yang kita bangun, tapi juga doa yang harus kita panjatkan. Pendidikan itu bukan hanya manajemen tapi pendidikan itu adalah karunia dari Allah. Kita harus sadar bahwa keberhasilan pendidikan kita itu bukan sepenuhnya ada di tangan para pendidik. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang, mungkin Bapak Ibu sudah merasa sadar tentang pentingnya pendidikan Islam sehingga Bapak Ibu memasukkan putra putri Ibu, putra putri Bapak kemana sekolah-sekolah Islam. Selanjutnya kemana bapak dan ibu? Tidurkah? Nyenyakkah dalam tidurnya? Inilah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Mengira, oh anak saya sudah masuk pesantren, masuk sekolah Islam, masuk pondok. Tidak cukup bu. Tidak cukup pak. Pendidikan itu bukan hanya sebuah manajemen yang dijalankan oleh sebuah teamwork yang solid. Tidak. Bukan itu saja tidak, pendidikan itu lebih dari itu, itu adalah doa. Pendidikan harus disertai oleh doa. Siapa yang harus berdoa? Ya yang pertama kali berdoa adalah yang punya anak, ayah dan ibunya. Karena itu sampai pun Ibrahim Beliau sudah mampu, beliau sudah mendapatkan wahyu. Bagaimana harus mendidik. Beliau telah mendidik anaknya dengan cara-cara yang terbaik. Itu pun beliau tidak berhenti sampai di situ. Beliau masih berdoa, wajnubni. Wabaniya anna budal asnam. Ya Allah, bentengilah diriku. Jauhkanlah diriku dan juga anak keturunanku dari apa? Dari penyembahan kepada berhala. Dalam ayat lain Allah menceritakan doanya Nabi yang lain. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami ini keturunan anak-anak yang saleh. Subhanallah. Doa. Ini pendidikan, Pak. Ternyata dalam Islam tidak seperti dalam pendidikan barat. Materi semuanya. Dianggap bahwa pendidikan itu adalah sebuah sistem saja, sebuah manajemen, sebuah tata kelola, SOP dan yang lain. Tidak. Tidak selesai di situ. Kenapa? Pendidikan ini beda dengan pendidikan hewan. Hewan itu semuanya bersifat fisik dilatih, dibiasakan selesai masalahnya. Tidak hanya di situ, tapi ini adalah berupa hidayah. Pendidikan itu bukan hanya sebuah paket yang dijalankan, tapi itu adalah sebuah hidayah. itulah sebuah hidayah. Karena itu, sepandai apapun seorang guru, seorang ustadz, dia tidak memiliki hati anak kita. Hati anak kita tidak di tangannya para ustadz. Karena kita harus mendukung pendidikan anak kita yang dididik di sekolah ataupun kita didik langsung di rumah tidak hanya cukup dengan sebuah sistem tata kelola atau sebuah teori pendidikan yang matang tidak tapi kita harus sadar anak kita harus mendapatkan hidayah harus kita pintakan hidayah kepada Allah Subhanahu Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Ya Allah jadikanlah aku ini orang yang rajin mendirikan salat juga anak-anak keturunanku subhanallah doa dalam pendidikan karena memang pendidikan itu bukan hanya sistem pendudukan itu adalah karunia dari Allah pendidikan itu adalah hidayah bukan sekedar doktrin bukan sekedar pembiasaan tapi itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala karena itu dalam Al-Qur'an Allah telah menceritakan bagaimana pendidikan sebagian para nabi Misalnya Allah menceritakan bagaimana Nabi Nuh. Kita yakin Nabi Nuh telah berusaha mendidik putranya dengan cara-cara yang benar, dengan cara-cara yang unggul, dengan cara-cara yang aktif eh, apa namanya? Eh, efektif, pendidikan yang sangat profesional. Namun demikian putranya tidak masuk Islam. Putranya tidak menjadi baik. Kenapa? Ini sebagai pelajaran bagi kita. Allah ceritakan agar menjadi cermin bagi kita bahwa sebaik-baik pendidik kalau Allah tidak memberi hidayah kepada putra Anda. Siapapun yang mendidik sampai pun nabi yang mendidik, anak Anda tidak akan menjadi baik. Karena itu jangan salahkan guru. Jangan sepenuhnya percayakan kepada guru. Jangan mengira bahwa kalau sudah masuk pondok itu anaknya jadi baik, belum tentu. Kalau Allah tidak berikan hidayah, tidak akan baik. Banyak orang tergiur, oh sudah masuk pondok, selesai masalah tidak. Kemudian kita tidur nyenyak, tidak. Kita harus berdoa. Nabi saja masih berdoa. Bagaimana kita? Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan bahwa pendidikan itu bukan sepenuhnya ada di tangan ayah. Karena itu Azar adalah seorang yang kafir, ayahnya Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang kafir walau demikian putranya menjadi seorang nabi. Kenapa? Karena pendidikan itu tidak sepenuhnya ada di tangan ayah. Memang ayah memiliki peran yang sangat dominan dalam pendidikan, tapi itu tidak segala-galanya. Makanya Allah ceritakan bagaimana kisah komunikasi perdebatan antara Azar dengan Ibrahim. La ilam tantahi ya Ibrahim lanarjumannaka Wahai Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti dari dakwahmu ini, aku akan lempari kamu dengan bebatuan. Aku akan rajam kamu, subhanallah. Allah ceritakan bagaimana kisahnya ayah yang kafir walaupun demikian anaknya muslim. Sebaliknya Allah ceritakan orang tuanya yang seorang nabi tapi anaknya kafir. Allah ceritakan itu. Agar menjadi pelajaran bagi kita. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah ceritakan anak yang saleh dan orang tua yang saleh. Allah ceritakan bagaimana Ibrahim mendidik putranya. Ya aku mendidik putranya orang tua yang saleh. Kemudian anaknya pun saleh. Allah ceritakan bagaimana Ibrahim. Ketika mendidik anaknya menjadi seorang yang tangguh. Ia, ber, ia ber, ber, bercerita, ia berkata dan ceritanya ini Allah abadikan dalam Al-Quran. Rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus salah faj'al afidatan nas faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ya Allah inni ya Allah sejatinya aku letakkan dzurriyyati anak keturunanku yaitu Ismail biwadin di lembah ghairi dhi zar'in lembah yang tidak ada tanamannya lembah yang gersang Inda baitikal muharrami ya rabbana liyuqimus salah. Aku letakkan putraku di sisi Ka'bah, di sisi rumahmu. Agar mereka menjadi orang-orang yang menegakkan salat. Ini adalah gambaran pendidikan lain yang sepatutnya kita renungkan. Kalau kita hayati ini semuanya, kita pikirkan dengan matang-matang, kita akan mendapatkan paket-paket pendidikan yang luar biasa. Salah satu yang penting tadi apa yang saya katakan bahwa pendidikan itu bukan hanya sistem, bukan hanya manajemen, bukan hanya tata kelola, bukan hanya kurikulum, bukan hanya pergaulan, tidak, tapi pendidikan dalam Islam lebih dari segala-galanya itu. Itu apa? Taufik minallah. Hidayah dari Allah. Karena itu kemanakah kita selama ini? Kemanakah kita selama ini? Kemanakah doa-doanya kita? Kenapa kita tidak iringi putra-putri kita dengan doa? Kita selama ini dalam doa-doa kita lebih banyak berdoa tentang urusan dunia. Sedangkan putra-putri kita terlalaikan dari doa kita. Kita merasa, oh sudah masuk pondok kok, di pondok sudah ada sistemnya bagus, ustadznya bagus, diawasi 24 jam, sudah diajari tahfidz pagi sampai malam, dirasa itu sudah cukup. Tidak, Pak. Itu hanya sebuah upaya tapi penentunya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pintalah pintalah dari Allah agar anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Ini yang bisa disampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan uh, setelah sholat maghrib. Kita akhiri sampai di sini. Wallahu taala alam.